Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada kitab Syarhus Sunnah karya siapa penulisnya kunyahnya al berbari kunyahnya siapa Abu Hasan Naam e, dulu Syekh Mukbil menyatakan la yujibanna illa al-mas'ul kata beliau. Enggak boleh menjawab kecuali yang ditanya. Naam, barakallahu fiik uh, kunyahnya siapa? Abu Hasan. Nah, betul, benar. Abu Hasan. Nah, ha? Abu, Abdullah Hasan bin Ahmad. Abu Abdullah Hasan bin Barakallahu fi. Hayyakumullah. Aiman, betul kunyahnya Abdul Hasan? Salah, yang benar. Abu Muhammad. Abu Muhammad namanya Hasan Naam. Hasan bin betul. <laughs> Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Hasan bin Ali bin Khalaf. Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Naam. e, dari mana beliau asalnya? Dari mana? Naam. Barbahar. Jazakallah khair. Naam. siapa yang bisa menjawab? Hah? dari Baghdad. Nah, Baghdadi dia ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Baghdad. Nah, siapa yang bisa menyebutkan uh, wafatnya beliau? Kapan beliau wafat? Diangkat tangannya yang bisa. Nah, 329 Hijriah. Ya. Nah, Hasan. Barakallahu fikum. Baik itu sekedar tanya jawab mukadimah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullahu taala wa qala Naam. Kemarin kita berhenti pada pernyataan muallif faman lam ya'khud anhum Barang siapa yang tidak mengambil prinsip agamanya dari para sahabat faqad dhalla wabtada'a maka sungguh dia telah tersesat dan telah mengadakan bid'ah dalam prinsip tersebut. Nah, faqad dhalla wabtada'a. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh muallif. Wa kullu bid'atin dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Perhatikan lafaz kull Lafaz kul ini berfungsi atau berfaedah makna yang bersifat umum. Sehingga Waalaikumsalam. Kullu bid'atin seluruh bid'ah tanpa kecuali. Tidak ada itu bid'ah yang diperkecualikan dari dalalah. Semua bid'ah adalah dalalah. Tidak ada bid'ah hasanah. Nah, kalau ada yang menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua, dalalah dan hasanah, ini adalah pembagian yang tidak pernah dikenal di kalangan salafus saleh tidak pernah dikenal oleh para ulama madhab yang empat tidak pernah dikenal oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya tetapi baru muncul pada akhir-akhir zaman ini enam bahwa bid'ah terbagi menjadi dua ada yang dolalah ada yang hasanah nah ini adalah pembagian yang berdiada-adakan adalah pembagian taksim yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan Al Imam Al-Barbahari ini bersumber berasal dari sebuah hadis. Nah, bersumber dari sebuah hadis yaitu hadis uh, yang sering disebutkan di dalam uh, eh, mukaddimah uh, eh, khutbah ya, iyakum wa muhdatsatil umur waspadalah kalian dari berbagai amalan yang diada-adakan, berbagai akidah, berbagai prinsip yang diada-adakan. Nah, wa wa kullu muhdatsatin bid'ah dan seluruh yang baru muncul belum pernah ada sebelumnya di dalam urusan agama ini. Baik amalia ibadah, akidah, manhaj, cara berdakwah dan yang lainnya yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya, tidak ada permisalan sebelumnya, maka dia adalah bid'ah kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dalalah. Ini yang mengucapkan kullu bid'atin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah berani, telah uh, lancang, ya, paham lancang ya. Nah, berani terhadap Rasul ketika ada Rasul dia mendengar Rasul menyatakan kullu bid'atin dalalah sementara dia menyatakan tidak. Bid'ah itu ada yang dolala ada yang hasana Nah, hati-hati seputar permasalahan ini tentunya ada syubhat yang banyak barakallahu fikum maka di antara manhaj ahli sunnah adalah kita menyibukkan diri menggunakan seluruh waktu dan kesempatan kita untuk mempelajari uh, bagaimana salafus soleh memahamkan kepada kita agama ini jangan coba-coba jangan ada yang berani mencoba mempelajari syubhat tanpa bimbingan ulama karena syubhat itu kata ulama khattafah dia menyambar sebagai ikan petir ya suwal qulubu dha'ifa sementara kolbu itu dha'ifa sangat lemah kalau syubhat masuk ke dalam kolbu biasanya sulit untuk keluar illa man rahim rabbu kecuali kalau Allah merahmati dia untuk selamat dari syubhat tersebut Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah qala wad dalalatu ahluha finnar. Kesesatan dan pengusung kesesatan, pelaku kesesatan itu tempatnya di dalam an Nah, barakallahu fikum. Ini adalah juga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Uh, ketika Rasulullah menyebutkan tentang eh, uh, 72 kelompok yang eh, uh, 73 kelompok yang akan terpecah di tengah umat ini dinyatakan 70 72 darinya adalah fin finnar kulluha finnar illa wahida seluruhnya finnar kenapa mereka finnar karena mereka berada berjalan berprinsip dengan bid'ah prinsip yang tidak pernah ada contohnya muhdats baru munculnya di zaman setelah Rasulullah dan para sahabatnya Qala rahimahullah wa qala Umar ibn al-Khattab la udhra li ahadin sudah didapati la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhru Naam riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra sudah ada di sana di dalam footnote ya dalam Ibanatul Kubra Naam Ibnu Battah adalah salah satu murid daripada Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Ibnu Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Barbahari. Beliau memiliki salah satu karya namanya Al-Ibanatul Kubra. Nah, dalam kitab ini beliau menukil asar dari Umar bin Khattab. Nah, walaupun pada sanatnya ada uh, e, e, inkita ya terputus namun uh, semisal ini dinukil dari para sahabat semisal ucapan Umar ini dinukil dari selain dari Umar bin Khattab yang maknanya sama dengan ini perhatikan baik-baik qala la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda tidak ada udur bagi seorang pun yang melakukan sebuah kesesatan sementara dia mengira itu adalah kebenaran tidak ada udur bagi seorang pun yang berakidah dengan akidah yang sesat yang menyimpang dalam keadaan dia mengira itu adalah sebuah kebenaran. Nah, Wala fi huda tarakahu hasibahu dalala dan tidak pula ada udur bagi seorang pun. Dia meninggalkan sebuah prinsip yang benar dia mengira dan menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Sebaliknya, nah, tidak ada udur. Nah, dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Saleh Fauzan, Habibullah, bahwa maksud tidak ada udur bagi seorang yang melakukan kesesatan dalam keadaan dia mengira bahwa itu adalah kebenaran, ini adalah dalam permasalahan-permasalahan pokok agama dalam permasalahan akidah dan iman yang tidak ada lagi istihad di sana. Tidak boleh uh, uh, lagi adanya istihad Ya, tidak dibenarkan lagi adanya istihad Nah, dalam permasalahan-permasalahan prinsip ya. Tidak ada udur bagi seorang pun. Nah, Begitu juga seorang yang menimba, meninggalkan, tidak mengamalkan, tidak berkeyakinan dengan salah satu prinsip. Misalkan ya seorang barakallahu fikum uh, mencela sahabat Nabi